Mitra bisnis, Presiden SBY telah mengumumkan pergantian posisi menteri dalam kabinetnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda melihat susunan kabinet baru ini? Ya, kalau saya melihat umumnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan khususnya perdagangan ya, sama perindustrian itu. Yang saya melihat mungkin dari seni pengembangan obat tradisional ya, jamu Nah, yang saya harapkan juga itu ada keserasian juga dengan riset. Karena saya melihat riset yang baru ini kita harapkan juga punya visi yang ke depan yang lebih jelas lagi untuk market orientasi. Nggak sekedar penelitian aja, tapi yang punya pemikiran ke depan yaitu untuk kepentingan masyarakat umum gitu loh. Nah, saya melihat riset ini sebagai sebagai jantung untuk pengembangan produk-produk baru maupun yang lama bersaing di globalisasi. Jadi kalau itu riset, perdagangan, perindustrian itu bisa bersama dengan erat, saya yakin mengangkat citra jamu. Lalu bagaimana pandangan Bapak melihat susunan menteri-menteri baru saat ini? Seperti misalnya penempatan posisi menteri ESDM yang saat ini dijabat oleh Jero Wajik. Saya melihat menteri esdm ini memang kompleks sekali. Siapapun yang memegang peranan itu nggak mudah karena itu kan menyangkut masalah kehidupan yang cukup orang banyak ya. Apalagi apalagi itu mineral-mineral yang katakan yang kita miliki itu harus dikelola dengan baik. Jadi ada namanya short term dan long term program. Siapapun yang menduduki SDM, saya yakin tidak semudah seperti apa yang dipikirkan untuk bisa merubah, apalagi dalam waktu tiga tahun. Jadi memang kita perlu waspadai juga, kita perlu cermati programnya apa sih sebenarnya yang dijalankan dan akan dijalankan itu juga. Jadi dengan adanya menteri-menteri baru yang mungkin kurang berpengalaman, Nah, ini rakyat harus banyak mendengarkan pola pikirnya bagaimana ke depannya. Jadi kita ikutilah. Nah, dengan adanya wakil menteri ini yang profesional, yang duduk di dalam beberapa kementerian yang saya melihat itu cukup profesional ini bisa juga memberikan semacam input baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat yang ada melalui DPR dan sebagainya. Jadi saya rasa kontrolnya sudah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana melaksanakan dan kita pantau gitu dari bulan ke bulan kira-kira apa sih yang dikerjakan gitu. Lalu untuk kedepannya menurut Bapak bagaimana kinerja susunan kabinet yang baru ini? saya lihat positif dalam arti bahwa hanya mungkin masyarakat harus lebih katakan kritis dalam hal ini. Maka itu dengan ada menteri baru ini bukan berarti bahwa kita lepas tangan gitu. Kita harus amati juga program apa sih sebenarnya yang dijalankan gitu loh. Itu saya mereka depannya memang perubahan uh, kabinet ini untuk mendukung supaya SBY supaya lebih punya kekuatan untuk bisa mengkoordinasi dan mengikuti aturannya beliau gitu loh. Nah kelihatannya wajah batu sebelumnya ini kan banyak aturan beliau itu nggak diapresiasi oleh Bapak Menteri itu sehingga akhirnya perlu perombakan dalam kabinet yang ada ini. Demikian Charles Sairang, saya Kiki Wijaya.